Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam bahasa Arab, fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih dinamakan fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih dinamakan fi'il muta'addi. Sebaliknya yang tidak membutuhkan maf'ulun bih dinamakan fi'il lazim, lazim muta'addi. Taib, fi'il muta'addi dijelaskan sendiri oleh beliau rahimahullah ada dua macam. Yang pertama muta'addi ila maf'ulin wahid. Hanya membutuhkan satu maf'ulun bih. Yang kedua ma yata'adda ila maf'ulaini. Yang muta'addi butuh dua maf'ulun bih. Baik, kita lanjutkan qala rahimahullah halaman 55 alladhi yata'adda ila maf'ulaini alladhi yata'adda ila maf'ulaini fi'il yang muta'addi membutuhkan dua maf'ulun bihi dua maf'ulun bihi ini pun terbagi menjadi dua yang pertama asluhuma al-mubtada'u wal khabar aslu asalnya huma kedua maf'ul itu adalah mubtada dan khobar, Mubtada dan khobar. Jadi ada fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bihi. Pada asalnya maf'ul bih pertama adalah mubtada Sementara maf'ul bih kedua adalah khobar. Contohnya mislu dhanna khala hasiba wajada ja'ala za'ama. Artinya sama semua. Dhanna khala hasiba za'ama artinya menyangka. Wajada menemukannya ja'ala menjadikan. Baik, beberapa contoh fiil di sini membutuhkan dua maf'ulun bihi. Membutuhkan dua maf'ulun bihi yang pada asalnya merupakan mubtada dan khabar. Mitlu contohnya zonantu aliyan ghaniyan. Zonantu fi'il dan fa'il. Aliyan mansub sebagai maf'ul bih Pertama, ghaniyan mansub sebagai maf'ulun bih. Kedua. Asal muasalnya Aliyun Ghaniyun Aliyun sebagai apa? mukta Mubtada Ghaniyun mubtada khabar. Kemudian dimasuki dhanna yang telah mendapatkan fa'ilnya. Fa'ilnya adalah su. Dhanna dhanna membutuhkan berapa maf'ul bih? membutuhkan dua maf'ul bih. pertamanya adalah alilun yang semula mubtada setelah menjadi maf'ulun man jadi apa? Zonan Zonantu alian. Zoniyun kabar harfu setelah menjadi maf'ul bih menjadi mansuk. Bagaimana bentuknya? Zoniyan. Zoniyan. Gonantu aliyan ghaniyan. Contoh yang kedua, wajatul ilma nafi'an. Sebelum masuknya wajatu maka jumlah semula al ilmu nafi'un. Al ilmu nafi'un. Ilmu itu sangat bermanfaat. Ilmu itu sangat bermanfaat. Karena bermanfaat ilmu karena ilmu itu bermanfaat maka sangat berharga sekali. Sehingga ilmu harus dihargai begitu. Kata beliau contohnya wajadul ilma nafi'an. Saya mendapatkan, meyakini, mengetahui secara pasti bahwa ilmu itu adalah satu hal yang sangat bermanfaat. Wajadtu fi'il dan fa'il. Al ilma kenapa mansub? Maf'ulun bih. Nafian kenapa mansub? Maf'ul bih tani, maf'ul kedua. Ini contoh untuk fiil yang membutuhkan dua maf'ulun bihi dan pada asalnya dua maf'ul tersebut adalah mubtada dan khabar. Jenis yang kedua, laisa asluhuma al-mubtada awal khabar fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bih. Tetapi dua maf'ul bih tersebut bukan berasal dari mubtada dan khabar. Pada dasarnya bukan mubtada dan khabar. Contohnya mislu a'ta sa'ala kasa manaha al allama. Ini semua sudah kita pelajari artinya. Contohnya mana manahtul mujtahida jaizatan. Manahtul mujtahida jaizatan. Artinya, saya memberikan al-mujtahida kepada orang yang bersungguh-sungguh jaizatan sebuah hadiah. Saya memberi sebuah hadiah untuk orang yang bersungguh-sungguh. Saya sebelum adanya manahtu sebelum adanya manahtu Apakah tepat bila kita katakan al-mujtahidu jaizatun? Orang yang bersungguh-sungguh itu adalah hadiah. Tidak tepat. Ini menunjukkan bahwa dua maf'ulun bihi dua maf'ulun bihi yang dibutuhkan oleh manah manahtu bukan mubtada, bukan pula khabar. Contoh yang kedua, alam tu sa'idan al-adaba saya mengajarkan kepada Said adab perilaku yang baik. Alam tu fi'il fa'il. Sa'idan kenapa mansub? Maf'ul bih pertama. Al adaba kenapa mansub? Maf'ul bih kedua. Sebelum ada alam tu apakah tepat bila saya katakan Saidun al adabu? Said itu adalah adab. Tentu tidak tepat. Ini menunjukkan bahwa uh, contoh alam susai dan al adaba merupakan contoh fiil yang membutuhkan dua maf'ulun bihi dan kedua maf'ul bihi tersebut pada dasarnya bukan mubtada bukan pula khabar. Nah, bisa difahami itu pembahasan di sini? Jadi fiil yang membutuhkan dua maf'ulun bihi, fiil yang membutuhkan dua maf'ul bihi itu ada berapa macam? Dua. Yang pertama fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bih dan kedua maf'ul bih tersebut pada asalnya adalah mubtada dan khabar. Jenis yang kedua fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bih dan kedua maf'ul bih tersebut bukan mubtada bukan pula khabar. Qala rahimahullahu taala ta'diyatul fi'li lazim. Ta'diyatul fi'li al-lazim. Menjadikan fi'il lazim muta'addi. Itu judulnya. Ta'diyatu menjadikan muta'addi. Ta'diyah itu menjadikan fi'il muta'addi. Al-fi'il lazim yang pada asalnya adalah fi'il lazim. Fi'il lazim menjadi muta'addi. Bagaimanakah caranya? Yang pertama bil hamzati fahuwa ala wazni af'ala. Yang pertama dengan menambahkan hamzah. Fi'il lazim itu kita tambahkan hamzah di depannya sehingga sesuai dengan wazan af'ala contohnya kharaja apa arti kharaja keluar lazim atau mutaaddi lazim kharaja telah keluar lazim cara yang bisa kita gunakan untuk menjadikan kharaja menjadi mutaaddi adalah mendapatkan hamzah di awalnya menjadi akhraja apa arti akhraja mengeluarkan kalau kharaja artinya keluar kalau akhraja mengeluarkan. Apa arti dakhala? Masuk. Adkhala memasukkan. Kamula sempurna. Kamula sempurna. Kalau akmala menyempurnakan. Kamula sempurna, akmala menyempurnakan. Karuma apa arti karuma? Mulia. Kalau akrama memuliakan. Nama. Kalau nama tidur. Kalau anama menidurkan. Jalasa duduk. Ajlasa mendudukkan. Ini cara menjadikan fiil lazim menjadi mutaaddi. Cara yang kedua bitab'ifil ain. Bitab'ifil ain dengan mengulang ain fiil sehingga wazannya fa fa'ala ala wazni fa'ala itu merubah fiil lazim menjadi mutaaddi ba'ufa artinya lemah ba'ufa itu artinya lemah kalau ba'afa melemahkan hasuna bagus baik kalau hasana membaguskan kabura besar kalau kabbara membesarkan sama dengan kharaja. Kalau kharaja keluar, kalau kharaja mengeluarkan. Dakhala menjadi dakhala. Apa arti dakhala? Memasukkan. Karuma menjadi karroma. Apa arti karroma? Memuliakan. Kamala. Apa arti kammala? Menyempurnakan. Baik, ini cara kedua merubah fi'il lazim menjadi muta'adzim dengan mengikutkannya wazan fa'ala. Yang terakhir biharfil jarri dengan ditambahkan huruf jar setelahnya. Contohnya zahabtu bi Zaidin. Semula zahabtu apa artinya? Aku pergi. Kalau zahabtu bi Zaidin artinya saya membawa pergi Zaid. Saya membawa pergi Zaid. Safartu artinya saya safar. Kalau safar tu bi alihin, saya membawa Ali safar. Jitu hasanin. Kalau jitu artinya saya telah datang. Tetapi setelah ditambahkan ba, jitu hasanin artinya saya membawa Hasan untuk sama-sama datang. Walaupun seringnya diartikan sesuai dengan uh, jumlah zahab tu bi Zaidin. Saya pergi bersama Zaid, saya safar bersama Ali, saya datang bersama dengan Hasan tetapi pada sesungguhnya fiil-fiil tersebut yang semula lazim menjadi mutaaddi, menjadi mutaaddi. Nah, wallahu alam bisawab. Ini merupakan pembahasan terakhir untuk maf'ulun bihi. Pada pembahasan yang lalu ini kita lompati, begitu ya Abdullah? Iya, kita lompati. Sekarang dapat. Nah, untuk sekarang insya Allah tidak ada yang lompati. Lalu sekarang masing-masing antum membuat contoh fiil fa'il maf'ulun bih. Buatlah contoh satu jumlah saja fiil fa'il maf'ulun bih dengan dua syarat. Syarat pertama tidak boleh menggunakan nama orang. Syarat yang pertengahan antara pertama dan kedua syaratnya cuma dua. Syarat pertama tidak boleh menggunakan nama orang syarat antara pertama dan kedua tidak boleh menggunakan bomir. Kata ganti nggak boleh. Ringankan syaratnya. Syarat yang terakhir, syarat yang terakhir tidak boleh sama satu dengan yang lain. Mungkin bisa saya berikan contoh 10 mungkin. Nanti habis ya. Silakan dipikirkan. Tidak boleh menggunakan nama orang, baik orang Jawa, orang Sumatera ataupun orang Pavilan salah. lah, Tidak boleh menggunakan bomir. Hotel tu waladan. Nah, itu nggak boleh. Atau dorab tu Muhammadan. Nah, ini nggak boleh juga. Saat Syihab sudah dorab tu Muhammadan. Abu Zaki juga dorab tu Muhammadan. Kasihan Muhammad dibutuh terus. Sehingga untuk malam hari ini cobalah kita samarkan. Jangan sebut nama orang menyinggung boleh, tapi nama orang yang disebut. Boleh bertanya kepada yang di sampingnya. Banyak loh. Muslimun, mukminun, yang sudah disebut, sebut nggak boleh disebut juga. Muslimun, mukminun, kafirun, Ya, fatani daripada diambil orang katanya. Hafizat tullabu Al-Qur'an. Abdullah nama orang atau jamaah takfir itu? Oh jamaah takfir. Kalau nama orang tulab nggak boleh. Sebuah pan. Sudah siap? Akala al-asadu al lahmah Singa itu makan daging. Tulang tidak. Enggak doyan. Apa takian? Wah, daraba kalban. Ini main samar-samaran semua ya. Ada seseorang memukul seekor anjing. Nggak tahu orang itu siapa, nggak tahu anjing itu punya siapa. Yang jelas terjadi pemukulan. Amal Zaki, Fatahatta dukanan. Berarti orang ini kaya sekali. Karena pengusaha itu membuka sebuah toko. Kalimat dukanan nakiroh. Artinya dia punya banyak toko minimal dua. Dan salah satunya dukanan. Kecuali kalau kalimatnya fatahatta dukana berarti dia punya cuma satu toko. Masya Allah. Luas bahasa Arab ini. Antum tidak memaksudkan anak ya Mas Zaki? Nah, karena anak nggak punya toko adanya toko masyarakat dan para pemuka agama. Ya, Abdul Hasan. Ayo, hampir antum sebut laba. Kalau laba nggak boleh. Sa'ala al-mudarrisu at-taliba su'alan. Baik, boleh. Dokter Jamil, kasaral waladu kolaman. Alhamdulillah yang jadi korban cuma satu saja bolpen. Yang berikutnya Pak Bowo sudah tahu peraturan yang berlaku malam hari ini? Sudah? Dengarkan waktu sholat tadi. <laughs> Karena pas yang bicara dia sedang sholat. Ya Abdullah. Oh Al-Kalbu nggak boleh lagi. Al Kalbu sudah dimiliki Abu Takian. Jadi yang punya itu cuma Abu Takian. Loh, kok bisa bareng sama Mas Apri yang Wah. Iya kok. Gak ngajak-ngajak dulu. <laughs> ya al-kalbu bisa diganti dengan hewan yang lain. Ya, sudah. Syaribat diku ma'an fil ina'i Masya Allah. Syaribat diku ma'an fil ina'i. Ayam jantan itu dari timur. Ayam jantan itu minum air dari dari bejana. Ya, boleh. Kalau alkal alkal tadi antum harus memberikan keterangan dan harus dicuci tujuh kali. Salah satunya mencampurkan dengan tanah. Berikutnya, semakin cepat semakin baik. Karena pagi hampir datang. Talaba? Golaba? Oh Abu Zaid nggak boleh. Nama orang nggak boleh. Al-auladu boleh. Ghalaqa? Apa arti? Ghalaqo. Kalau ghalaba mengalahkan. Iya. Kamin fiatin fi'atin Kamin fiatin kalladin fi'atin qallatin ghalabat. Fi'atin ini. Ghalabal ghalaqal auladu babai babal bayi. Boleh? Berikutnya. Siapa ya, Pak Insyaallah. Akala nggak boleh. Akala sudah ya? Sudah, Ustaz siap sudah. Punya siapa Ustaz? Akala punya siapa tadi? Oh punya Ustaz siap Sudah kena hak paten ini. Masuk ke min huk huk hukham. Hah? Kharaja. Lazim atau Lazim. Artinya Nanti dulu aja. Gimana? Uh, Naufal udah punya jurus nih. Lawannya tidak begitu mudah dikalahkan. Iya. Hampir saja. Melawan anak yang buta kian. Ya? Tenang Abu Zen, sekali lagi. Kok ada duduk? Butuh makhluk lebih. Ini soalnya buatlah maf'ulun bihi Oh. Ya Abah Zain. Gimana? Oh, qatafal muslimatu az-zahrata. Ya boleh. Pak Walimin ini dari tadi ingin jawab ragu-ragu. Monggo Pak Walimin. Jazakallah khair. al Masya Allah. Ustadz itu menolong orang yang namanya Kip Al-Qibtah, kucing ya. Berikutnya. Gimana bang? Bang. Ya, Abah Haidar. Masya Allah. Karromat salafiyuna al-ulama'a. Betul sekali. Berikutnya. Aywa zonasi. Masya Allah. Masya Allah nggak benar itu. Salah, salah, salah. Salah, persangkaan seperti itu salah pasti. Kata Pak Seti, "Dhanna akhi darsal muyassar fi mahdi daris salafi so'ban." Tapi itu hanya persangkaan saja. Dan itu alhamdulillah saudaranya Pak Seti. Sunnahi أخي al-muyassar fi ma'had daris salaf Oh, ternyata mudah belum selesai. Ternyata mudah bahasa Arabnya. Fa idza huwa sahlun. Fa idza huwa sahlun. Mas, ternyata mudah. Buktinya aku akhi bisa menjawab. Ya kan aku akhi saudara-saudaranya tadi yaitu antum sendiri bisa menjawab. Berikutnya kami masih menanti mana? Mana al muslimuna al kafirin orang-orang Islam menahan orang-orang kafir boleh oh ya boleh berikutnya yang penting jangan ditabrakkan mobilnya <laughs> Berikutnya Jangan ragu-ragu Sudah mikir capek-capek oh, Sudah tergambar contohnya nggak jawab Nyesel nanti Bener Karena tahu kok Iya mewah Jadi mau orang jawab ini apa? jadi Pas keluar tanya Aku tadi buat contoh seperti ini kira-kira bener Oh bener itu wah Salim sudah. Yang berikutnya, ya Abu Mas'ud. Sa'idun, Sa'idun. Apa artinya? Ya? bah. Belum, belum, belum. Sampai saat ini kami belum menerima laporan tuh kata belum, belum, belum. Silakan. Kata bahasa sa'idun Nama orang? Saidun? Nah, nggak boleh, ya Pak. Oh, nggak boleh nama orang. Tinggal diganti Saidun. <laughs> Saidun diganti apa? Baik, boleh. Sekarang coba diartikan. Sa'idun Sa'idun. Artikan Sa'idun Sa'idun dua kali. Masya Allah Sa'id berbahagia. Asanta. Betul-betul berbahagia. Yang berikutnya Berikutnya Ya, masih dayat Qara al-muhandisu ar Tidak apa-apa karena malam semakin larut. Berikutnya benar susunannya. Tidak menggunakan nama, tidak menggunakan bomir, boleh. Hanif. Nazar al-mudiru al-masjid. Aneh ini. Seorang mudir nazar ke masjid. bukan seharusnya yang memandang ke masjid insinyur gitu ya lihat mana kekurangannya ini kekuatannya seperti apa berikutnya menanti telapak tangan naik ya anak yakin Pak Abdul Hadi akan angkat tangan ya Fadal ya Abdul Hadi kharrajal musafiruna ma'an oh, mau <clears throat> bagus kharrajal musafiruna malan orang-orang safar itu harus mengeluarkan uang anak artikan gitu beli bensin beli solar orang safar kami buka tiga kesempatan terakhir Tiga terakhir. Pak Faisal. Jangan-jangan belum ada yang kenal dengan santri kita Pak Faisal. Ja'al qaumu rajulan rajulan. Berarti ja'a di sini yang termaksud mutaaddi ya, mendatangi, bukan datang. Ya, nggak apa-apa. Karena bisa arti datang, bisa artinya mendatangi. Bagus, bagus, boleh. Abu Anas, Abu Inas, Abu Hanifah. Tiga sekaligus. Gimana? Artinya? Anak perempuan itu kerap dalam keadaan duduk. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Soalnya itu fiil fa'il maf'ulun bih Solanya diganti Usariba nggak boleh Anak perempuan kecil itu minum orang duduk nggak nah, gitu. bisa Kan tadi sholatil bintu jalisatan, anak perempuan kecil itu sholat dalam keadaan duduk. Nah, sholatnya kita hilangkan sehingga istilah titik-titik di bawah ini. Jadi al bintu jalisatan artinya anak perempuan kecil itu titik-titik orang yang duduk. Contohnya memukul, tapi karena memukul itu sudah diambil orang, carilah kata kerja selain memukul. Anak kecil itu titik-titik orang duduk jawil bahasa Arabnya apa atau ngelikiti boleh atau jewer nyentil ini memang kata kerja kata kerja yang sulit terjemahkan dalam bahasa Arab gimana masih tak masih tak sak sae gimana Pak Gana bisa Temukan kata kuncinya. Anak perempuan itu titik-titik orang duduk. Ya sudah, anak kasih pilihan jongkrok ke. Bahasa apa? Jongkrok ke. Dapat. Coba dilanjutkan. Al bintu Ayo, dapat bintu jalisatan. Bagus. Yang penting jalisatan di situ diartikan maf'ulun bih, bukan sebagai hal. Kalau hal anak perempuan itu dorong sambil duduk, kuat sekali tenaga singkangnya. Tapi kalau dafa'atil bintu jalisatan jalisatan maf'ulun bih, anak perempuan kecil itu mendorong orang yang duduk, seorang wanita yang sedang duduk. Yang terakhir. Nah, Masya Allah. Syariba. Yang minum siapa? Fa'ilnya belum. Kira-kira yang butuh air sekarang di mana? Atau kira-kira yang butuh air siapa? Aku. Bukan Sharifa ya. Bukan Sharifa kan? Kalau Sharifa, antum sendiri yang tanya. Namanya kan Syarif syariba titik-titik ma'an baridan. Siapa yang minum? Contohnya para demonstran. Para demonstran sedang eh, minum air atau tukang becak, sopir. Kira-kira siapa yang minum? Harus bisa ketahui siapa pelakunya. Aywa, syaribal insanu ma'an baridan. Ada orang minum air dingin. Sampai sekarang belum diketahui identitasnya secara jelas. Tadi kan syariba titik-titik ma'an baridan. Nggak tahu siapa pelakunya. Pengennya kami laporkan ke pihak aparat keamanan. Tapi ternyata saksi yang memberikan keterangan syaribal insanu ma'an baridan. Pokoknya ada orang minum air dingin. Gelap akhirnya. Itu saja. Gelap.